Masih kita pada pembahasan adawat yang menjazumkan dua fi'il sekaligus. Sudah kita ambil beberapa di antaranya in, kemudian ma, man, mahma. Juga izma ya. Mata juga sudah. Ayana belum ya? Ya, allá no, allá no. وإيانا كقوله فإيانا ما تعدل به الريح تنزل وأين نهو أينما تكون يدرككم الموت وأن كقوله فأصبحت فأصبحت anna ta'tiha tastajir biha tajri hataban jazlan wa naran ta'ajjaja wa haythuma ka qawlihi haythuma tastaqim yuqaddir laka Allahu najahan yang berikutnya adalah ayyana dengan fathah hamzah ya adapun luhonya Sulaim Bani Sulaim mereka mengkasroh hamzanya iya nak dan datang dalam kiroah yang syad dengan mengkasroh hamzanya iya nak dan ayyana adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan kepada waktu kepada zaman kemudian disertakan bersamanya makna syarat dan dia maknanya persis seperti mata hanya saja antara ayana dan mata ada beberapa sisi perbedaan. Sisi pertama antara ayana dengan mata perbedaannya adalah bahwasanya mata itu lebih banyak digunakan daripada ayana. Ya. Mata lebih banyak dalam penggunaan daripada ayana. Kemudian yang kedua, kalau ayana seringkali didatangkan pada maudhi' didatangkan dengan tujuan meninggikan sesuatu memperbesar sesuatu contohnya yas'aluna anis saati ayyana mursaha Ayana di sini mana mata dan di sini ayana didatangkan untuk taskhim Ya, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayana, mursa, kapankah datangnya hari kiamat itu? Ya. Dan di sini Ayana bukan isim syarat ya. Jadi isim-isim yang telah disebutkan di atas kadang dia datang sebagai isim syarat, kadang bukan isim syarat gitu. Kadang sebagai mutanda, kadang sebagai maf'ul, kadang sebagai isim syarat juga. Enggak mesti kalau antum mendapati Ayana kemudian isim syarat enggak mesti. Hmm. Seperti dalam ayat ini, Ayana mursaha. Kemudian contoh yang lain, Ayana yang didatangkan dengan tasrim, memperbesar sesuatu, yakni yas'alu Ayana yaumul qiyamah. Mereka bertanya, kapankah datangnya hari kiamat? Ya. jadi ayana lebih umum didatangkan pada perkara-perkara yang agak besar. Berbeda dengan mata. Kalau mata dalam menggunakan lebih umum kadang didatangkan untuk sesuatu yang besar, kadang untuk sesuatu yang biasa. Kemudian sisi perbedaan berikutnya yang ketiga antara mata dengan ayana yaitu bahwasanya ayana dihususkan untuk perkara yang akan datang. Sedangkan mata bisa digunakan untuk perkara yang maudhi yang telah lampau ataupun yang akan datang. Dicontohkan di sini fa'iyyana nama ta'dil bihi tanzil, maka kapan saja hmm. angin itu stabil bertiup dengan stabil tenang tanzil maka biri-biri tadi biri-biri tersebut singgah berhenti merumput di situ ada kelengkapannya sebelumnya. Ini kelanjutan dari bait sebelumnya. Idin na'jatu al-gharra'u kanat bi qafrah fa ayyana ma ta'dil bihi rih tanzil. Idin na'jatu al-gharra' kanat bi qafrah fa ayyana fa ayyana ma ta'dil bihi rih tanzil. <clears throat> Ketika biri-biri yang berwarna putih itu berada di Qafrah padang Sahara tanah yang lapang, maka kapan saja angin bertiup sepoi-sepoi ataupun stabil, maka dia biri-biri tersebut sehingga berhenti merumput di situ. <clears throat> Ya Arabnya Fa'atifah Fa'iyana Fa'atifah Ayana ismu syarat jazim. Tajzimu fi'la ini. Dan dia ayana fi mahali nasbin. Kenapa? Zarf dia. Ala zarfiyah, az-zamaniyah zarf. Seperti mata. Mabni al-fath fi mahali nasbin ala zarfiyah az Amilnya adalah fi'il yang setelahnya. Ta'dil. Kemudian ma zaidah maknya tambahan saja untuk taukid ta'dil fi'il syarat. Fi'il syarat majzum. Bi ayyana wa alamatu jazmi as Kemudian bihi jar majrur muta'alliq terkait dengan ta'dil. Ar-rihu fa'il, fa'il bagi ta'dil. Apa saja angin itu ta'dil. Apa i'tidal? Bertiup dengan tenang, ataupun dalam kondisi tenang, maka biri-biri tadi singgah merumput. Kemudian tanzil jawab syaratnya majzum. Bismi syarat biayana alamatu jazmi asukun, fi akhirih. Tapi di sini dikasrah tanzili. Ya, kenapa li darurat syair? Karena darurat syair Fa'ilnya tanzil mustatir. Fihi jawazan takdiru hiya. Kembali kepada na'jah. Biri-biri. <clears throat> Di sini jelas ya. Fa'iyana ma ta'dil. Firrihu tanzil. Ayana di sini menjazmkan dua fi'il mudhara sekaligus. Ta'dil dan tanzil. <clears throat> Kemudian. Aina. Aina adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat menentukan tempat di mana. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat. Ya. Contohnya aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, maka kematian pasti akan menggapaimu, mendatangimu. Ya Rabnya aina ismu syarat jazim tajzimu fi'lain jazim tajzimu fi'lain al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuh dan dia ay aina fi mahalli nasbin ya man mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin 'ala dharfiyah al-makaniyah sebagai zarf makan <clears throat> mana amilnya yang menjadikan dia pada mahalnya nasab amilnya adalah fi'il setelahnya takunu kemudian maknya zaidah juga dan masuknya ma kata sebagian anak ahli nahu yaitu Abu Baqa masuknya ma pada aina itu memperkuat aina sebagai isim syarat yang menjazamkan dan boleh pula dibuang ainanya dan ketika dibuang tetap dia beramal kemudian takunu aina ma takunu takunu fi'l syarat majzumun bi aina wa alamatu jismihi hadfun nun annahu min al-af'alil khamsah atau min al-amthil al-khamsah dan takunu mutasarrif min kana atama. itu bertasarruf bertasarruf atau diambil dari kana atama, bukan kana an kana atama adalah kana yang dia tercukupi dengan yang marfuknya saja sebagai fa'ilnya wawunya takunu wawu dhamir mutasil fi mahal rafin fa'il <clears throat> yudrik jawab syarat madzum wa alamatu jazmi asukun fi akhirih wal kaf wal kaf dhamir mutasil fi mahal nasbin mafulun bih al maut fa'il hmm. al maut fa'ilnya yudrik kemudian anna <clears throat> seperti ucapan menyair fa asbahtu fa asbahat anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjuja ta'ajjaja tastajir itu maknanya adalah meminta perlindungan ya. kemudian hataban jazla hataban jazla adalah kayu bakar yang kuat keras. Ya. Kemudian anar atau wanara, nara ini maksud dengan nar di sini adalah jamuan, jamuan. Disebutkan di sini maknanya Berarti tadi fa'asbahtu ya, fa'asbahtu anna ta'tiya tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'jaja. Jadilah anna ta'tiha <clears throat> kapan saja dia mendatanginya tastajir biha. Maka dia meminta perlindungan dengannya. Dan dia akan mendapati hataban jazla, kayu bakar yang keras, wa dan jamuan Wanaron saat jaja api yang menyala maksudnya mendapati jamuan dari penduduknya tu ay makan makana ta'tiha mustajiran biha mimma takhafu tajid hataban qawiyan wa naran jaja. di sini syahidnya mana anna ta'tiha ya anna ta'tiha tastajir biha. Kapan saja dia mendatangi kabilah satu kabilah tastajir biha maka dia meminta perlindungan kepada kabilah tersebut. Di sini fil pertama yang dijazmkan oleh anna adalah ta'tiha. Adapun tastajir itu badal. Badal istimal dari ta'tiha. Dia badal bagi yang majum majum mitlu atau mitluh. Kemudian tajid ini jawab syaratnya. Anna ta'tiha tajid. Tajid itu jawab syarat madzum. Bi anna wa alamatu jazmi asukun Hataban mafulun bih. Ya. Jazlan sifat lagi hatab. Naran api tak yang menyala. Itu naran ma'tuf ala hatab ma'tuf ala mansub mansub itu kemudian wahaizuma haizuma isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat kemudian disertakan bersamanya mana syarat khususnya ketika digandengkan bersamanya ma Jadi ya. jadi haitsu adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat dan disertakan bersamanya mana syarat khususnya apabila disertakan bersamanya ma' Sebagian membolehkan untuk digunakan haitsu dengan makna zaman. Tapi hukum asalnya haitsu menunjukkan tempat, tapi terkadang juga digunakan waktu. Kalau haitsu menunjukkan tempat berarti di mana saja. Kalau waktu kapan saja berarti. <clears throat> Kaqauli contohnya ucapan penyair haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabil azmani kapan saja atau di mana saja kamu istiqomah lurus yuqaddir lakallahu najaha pasti Allah akan menakdirkan untukmu keberhasilan kesuksesan fi khabil azmani di waktu-waktu yang mendatang Khobir itu mengandung dua makna bisa, mana yang berlawanan di antara lafaz yang memiliki dua makna yang berlawanan bisa khabir itu yang akan datang, bisa yang telah lewat. Tapi ini maksud di sini yang akan datang, sisa-sisa waktu. Haitsu matasaqim laka lakallahu najahan fi ghabir azmani. Di mana saja engkau istiqamah, pasti Allah akan menakdirkan untukmu keberuntungan, keberhasilan pada sisa-sisa waktumu. Jelas di sini ya. Ya perlu dibaca mungkin Arabnya. Ya <clears throat> حيث ما اسم شرط جازم تجزم فعلين الأول awwal الشرط الثاني جوابه dan dia haitsuma fi mahalli nasbin mabni ala dhamm tapi pada mahalnya nasab sebagai dzaraf zaman ala dzarfiyah az-zamaniyah amilnya mana tastaqim kemudian tastaqim fi'l syarat fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru anta yuqaddir jawab syarat laka jar majrur muta'alliq fi yuqaddir laka itu berkaitannya dengan yuqaddir Allah lafdul ila Allah yuqaddir laka Allah lafdul ila Allah fa'il najahan maf'ulun bih fi ghabiri jar majrur al azman mudhaf ilaih وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء illa inna wa izma fa innahuma harfani wa yusamma al-awwalu syartan wa yusamma al-thani jawaban alat-alat ini adawat ini perangkat-perangkat ini yang berjumlah 11 seluruhnya adalah isim kecuali dua yaitu in in ya bukan inna kecuali in izma karena sesungguhnya keduanya harfan adalah huruf. Wa yusammal awwalu syartan. Ya, fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Wa yusamma tsani jawaban. Dan yang kedua, fi'il yang kedua disebut dengan jawab syarat. <clears throat> Dan di sana ada yang diperselisihkan apakah dia isim atau fi'il. Kata yang roji isim seperti mahma. Sebagian matan huruf, Bagaimana mengatakan isim dan yang lebih roji, mahma adalah apa? Isim. Karena bomir itu kembali kepada mahma. Dalam contoh ayat, mahma tak bihi. Dan yang namanya tempat kembali bomir itu mesti isim. Juga izma itu ada khilaf. Kalau in sepakat ya. Para ahli nahu bahwa saya dia adalah huruf. Kalau izma ada khilaf. Tapi ya roji dia adalah huruf. Ya, untuk sementara kita cukup di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah. Subhanallah. Bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.